Begitu pula dengan korun yang cinta kepada kekayaannya. Dia pun binasa karena kekayaannya dan kekayaannya pun dibinasakan pula. Ya, kalau tidak salah korun ini tenggelam dengan hartanya. Dia tenggelam bersama hartanya setelah adu duel tentang hujah dengan Nabi Musa AS. Ya, korun mengatakan, Hai hey Musa, jika memang kau ingin lebih dekat kepada Allah dan Allah mencintaimu dan kau pun mencintai Allah, harusnya engkau kaya raya seperti aku, bahkan lebih kaya daripada aku. Kalau memang Allah murka kepada aku, kenapa aku bisa hidup kaya raya, bergelimang harta? Kita tahu yang namanya korun, hartanya luar biasa, Ustaz. Hartanya itu disimpan di dalam eh, peti-peti uh, kemas, ya, dalam uh, apa dalam bentuk kamar-kamar ya, yang kuncinya itu lebih itu banyak sekali. Saking banyaknya harta dia, kuncinya saja dibawa pakai kereta. Kuncinya saja dibawa pakai kereta. Saking kaya, Padahal dia dulunya miskin. Dia hidupnya sederhana. Maka dia kekurangan. Didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka dia bertambah lama, bertambah kaya. Namun makin lama dia makin sombong dengan kekayaannya. Bahkan dia mempertuhankan hartanya. Di saat dia adu hujah dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu korun dengan Nabi Musa berhadapan-hadapan. Wahai Musa, jika memang kau benar dengan apa yang kau sampaikan kepadaku, Mintakanlah azab kepada Allah agar Allah mengazabku sekarang juga. Silakan Musa. Nabi Musa mengatakan, Allahu Akbar. Betapa lancangnya dirimu, hai Harun. Lupakan engkau kalau dulu engkau miskin, engkau kaya karena doaku. Dan aku berdoa kepada Allah dan Allah maha kaya memberikan harta kepadamu dan hanya sedikit yang Allah berikan kepadamu. Lalu kenapa kau sombong bahkan menantang azab dari Allah Azza wa Aku hanya ingin tahu saja siapa yang benar sebetulnya. Aku yang kaya raya atau engkau yang hidup miskin dan melarat? Ya. Baik, kata Nabi Musa, kapan kita akan beradu hujah? Ya, besok Musa. Saya tunggu engkau di lapangan sebelah sana. Nah, ini kan cerita besoknya berhadapan tuh Nabi Musa dengan Korun. Korun berdiri bersama pengikutnya dan Nabi Musa AS berdiri bersama jamaah. Ya. Kata Korun, "Hei Hai hey Musa, siapakah di antara kita yang harus meminta duluan kepada Allah agar salah satu di antara kita diazab? Kata Nabi Musa, silakan saja. Engkau yakin dengan kebenaran dirimu, engkaulah yang meminta terlebih dahulu. Maka Korun pun kemudian berdoa kepada Allah tanda petik. Ya. Dia mengangkat kedua tangannya, Ya Allah, buktikanlah kepada manusia saat ini berikut pada Musa jika memang Musa itu benar, maka azablah aku sekarang juga. Bahkan jika aku benar dan aku yakin aku benar, azablah Musa, tenggelamkan Musa ke dalam dunia, ke dalam perut bumi. Ya. Korun masih mengangkat kedua tangannya. Ya, lama tidak terjadi apa-apa. Lalu apa kata Nabi Musa? Korun, mana doanya jangan-jangan tidak sampai kepada Allah. Ya. Aku tidak apa-apa kata Nabi Musa. Ya. Baik, Doaku sedang dalam perjalanan. Silakan kau berdoa Musa. Baik korun, giliran saya. Nabi Musa mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, inilah hambamu yang telah tamat dengan dunia. Inilah hambamu yang telah tergila-gila cintanya kepada dunia dan harta kekayaannya. Dan harta yang digunakan dia gunakan untuk menghalang-halangi dakwah utusanmu. Maka tenggelamkan dia ya Allah sebagaimana yang aku mintakan kepadamu. Tenggelamkan dia sampai kedua mata kakinya maka tenggelamlah korun sampai kedua mata kakinya. Di situ korun kaget. Kalau ternyata doa Nabi Musa di ijabah Allah. Baik korun sekarang, engkau jangan minta azab saya. Engkau minta saja kepada Allah agar tanah melepaskanmu. Korun tidak bisa bergerak. Makin keras tuh detakan jantungnya si korun. Ya. Dia berdoa kepada Allah juga dan ternyata tidak terjadi apa-apa karena memang dia ada di pihak yang salah. Nabi Musa kemudian meminta, giliran aku sekarang korun. Ya Allah, tenggelamkan korun sampai kedua lututnya. Tenggelam sampai kedua lututnya. Giliran korun berdoa lagi, tidak ada apa-apa. Allah tidak mendengar ya karena memang dia ada dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Allah, tenggelamkan dia sampai lehernya. Tenggelam sampai lehernya. Ya, ketika dia tenggelam sampai lehernya, matanya masih melihat harta kekayaannya maka dia menyaksikan bagaimana bumi terbelah dan harta kekayaannya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Hingga akhirnya ya, kemudian Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, tenggelamkan dia sebagaimana yang Engkau kehendaki." Maka Korun pun tenggelam bersama hartanya. Saat itu manusia yang berharap, ada riwayat dikatakan, "Dulu aku berharap bisa kaya sebagaimana Korun, tapi ketika aku menyaksikan bagaimana kekayaan Korun malah membinasakan dan Allah mengazabnya." Aku sedikit pun tidak berharap kaya sebagaimana kau korun. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan tergila-gila cinta kita pada harta kekayaan. Jangan-jangan nanti kita bernasib sama dengan kau korun. Nauzubillah. Bapak Ibu dan ketika kita menemukan harta kekayaan di bawah tanah itu disebutnya apa? Harta karun.